الله نحمده ونستعينه ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Segala puja dan puji kami panjatkan ke hadirat Allah yang esa, kuasa dan perkasa. Semoga pertemuan kita ini diberkati oleh Allah. Amin. Saya sendiri tidak tahu siapa yang besar pahalanya dalam pertemuan-pertemuan semacam ini. Apakah takmir yang dengan sukarela dan senang hati membukakan pintu masjid untuk kita bertemu dalam rangka zikir dan tawasau bil haq ataukah anda sekalian yang dengan susah payah menghayun langkah datang ke masjid tempat suci guna mendengar kalimat-kalimat baik dalam rangka yang tersebut tadi ataukah hamba yang ingin menyumbangkan sepatah dua kalimat kalimat-kalimat baik di dalam suasana baik dan tenang saya tidak tahu siapa yang besar pahalanya namun yang sudah jelas kita harus sama-sama bersyukur kehadirat Allah bahwa dialah yang menakdirkan pertemuan ini Lahul man walahul fadl. Lahul mulku kulluh وله الحمد كله إليه يرجع الأمر كله فأهل أن يحمد إنه على كل شيء قدير kedua sudah barang tentu majlis seperti ini banyak godaannya berat orang menghayun langkah ke sini Sebab sebagai pemuda banyak mungkin mempunyai kebiasaan-kebiasaan pada malam Ahad. Namun kebiasaan itu ditinggal untuk memenuhi undangan pengurus masjid yang terhormat para tamir. Itu pun tidak kurang pahalanya. Tapi sebelum kita mulai perlu sekali kita sama-sama mengatur niat. Sebab niat itulah dalam serba rintangan dan godaan mempunyai kata terakhir untuk menentukan amalan kita ini. Itu sebabnya Sayyiduna Nabi sallallahu alaihi wa alihi bersabda innamal a'mal binniyat. Perbuatan seseorang itu diukur dengan kadar niatnya. Oleh siapa? Oleh Allah. Bukan saja karena niatnya pahala akan disiapkan di hari kiamat, di hari akhirat. Bukan itu saja. Namun kadar niat menentukan sukses atau tidak suksesnya suatu amalan. Ada amal yang kelihatannya mentereng baik karena niatnya tidak cocok maka tidak jaya dan tidak sukseslah amal itu saya yakin bahwa pertemuan kita pada malam ini <clears throat> sudah sama-sama kita atur niat kita yang mendengar niatnya menambah ilmu kalau ilmu dicapai maka akan diamalkan bersama yang menyumbangkan sesuatu juga menyumbangkan sesuatu karena Allah karena memang agama Islam sekarang menjadi gharib menjadi sebagai seorang tamu asing tidak dikenal tidak diindahkan walau oleh anak kandungnya sendiri saya senang sekali bertemu dengan para pemuda di malam seperti ini karena saya yakin Pantas sekali kalau para pemuda kita per adakan pertemuan dengan mereka. Dalam rangka majelis ta'lim. Dalam rangka zikr. Dalam rangka saling ingat mengingatkan dan isi mengisi. Pantas. Dipandang dari segala segi. Dari segi kemasyarakatan. Pemuda adalah menentukan faktor. Dia merupakan satu faktor. Pemuda ini kalau baik, negara akan baik. Generasi yang akan datang inilah generasi yang akan mewarisi segala yang ditinggalkan oleh generasi sekarang. Jadi harus dia kuat. Pemuda yang kuat merupakan satu lambang kekuatan sesuatu bangsa. Negara-negara besar seperti Inggris itu pemudanya digembleng. Atas dasar apa? atas dasar keuletan dan ketabahan atas dasar suatu kepribadian yang kuat <clears throat> sebaliknya Perancis pebudanya cul-culan sehingga dalam perang melawan Jerman tidak mempunyai daya tahan <clears throat> mereka dididik keuletan barangkali kita pun bangsa Indonesia yang juga mempunyai pemuda. Generasi ini harus diajak berpikir, harus dikuatkan mentalnya, dan dikuatkan moralnya. Sebab moral al-akhlaqul karimah menentukan siapa itu pemuda dan akan dipakai untuk apa pemuda ini. Inilah timbul keinginan untuk bertemu dalam majelis semacam ini. Maksud saya yang penting adalah acara tanya jawab nanti. Sebab saya memasang judul, saya membuat judul yang menurut perkiraan saya ini adalah perlu kita bicarakan saat-saat seperti sekarang. Saat orang banyak lupa kepada Allah dan pemuda tidak boleh ketinggalan ingat kepada Allah pemuda harus selalu ingat kepada Allah seperti juga yang dewasa seperti juga yang tua kita sama-sama ingat kepada Allah <clears throat> inilah dektat yang saya buat sebagai dektat pertama menyusul nanti dektat kedua dan seterusnya insya Allah kalau pertemuan kita ini berlangsung dengan baik dan tertib sebagaimana yang dirancangkan dan rencanakan oleh kita. Karenanya saya ingin lebih dahulu mengingatkan kita semua khususnya anak-anakku pemuda akan karunia Allah. Karunia Allah itu banyak, tidak terhitung. Tidak bisa diejir oleh pena seorang manusia di dunia. Andai kata seluruh tinta yang ada di toko-toko buku di dunia dikumpulkan untuk mengijir berapa banyak nikmat Allah. Akan habis itu tinta, nikmatnya masih menyumber, tidak habis. Semua nikmat harus disyukuri. Semua karunia harus diketahui untuk apa karunia itu diberikan. Dan apakah dibalas atau tidak? Apa yang meridhakan yang memberi karunia itu? Semua ini perlu disyukuri. Sebagai contoh, matahari. Matahari yang di atas kita ini. Kita sudah melihat itu kagum, besar, hebat. Hampir 2 juta kali bumi ini besar. Jadi ini bola bumi dibandingkan dengan matahari seperti perbandingan satu telur asin dengan satu gunung besar. Cahaya matahari ini sudah kita anggap cukup. Memang Allah menjadikan matahari itu di tempat yang seperti sekarang ini khas khusus untuk kepentingan kita untuk kepentingan bola yang kita tempati ini yang ditugaskan oleh Allah supaya kita memakmurkannya demi keribuannya. cahaya matahari sebegini kalau dibuang separuh tidak akan ada barang hidup di bola ini semua menjadi beku jadi es kalau cahayanya ini ditambah satu setengah kali maka tidak ada barang yang tidak kering dan hangus karena kepanasan jadi di tempatnya ini kalau matahari didekatkan lagi kepada bumi tidak 92 juta kilo didekatkan kita akan saja 60 juta kilo maka kita terbakar tidak ada padi akan hidup tidak ada sapi akan bergerak tidak ada hewan ternak akan kita makan dan begitu seterusnya kita pun akan habis mati air akan kering kalau satu setengah kali maka air laut itu mendidih seperti saudara mau masak kopi pagi itu airnya mendidih Apakah tidak pantas Tuhan yang meletakkan bikinannya yaitu matahari di tempat yang cocok buat kita untuk selama-lamanya? Kita wajib syukur. Ini nikmat. Belum nikmat-nikmat yang kita sekarang miliki. Mata, seperti mana saya katakan yang terus bergerak mengambil foto. Semua yang kita lihat terfoto dan seketika itu negatifnya tercuci dan filmnya tersimpan di perbendaraan otak kalau saya seumur ini apalagi bapak-bapak yang lebih tua dari saya membuka berapa album yang memuat foto yang dia lihat sejak kecil fa insya Allah masjid ini penuh dengan album bahkan lima enam gudang lagi pun tidak cukup itu difoto oleh mata dicuci dan disimpan. Satu waktu kita melihat bahwa ini namanya mik. Ya, gambarannya di otak saya sudah ada. Itu tanaman namanya pohon pisang, saya tahu. Karena namanya saya ingat pernah melihat. Mangga, itu semua macam-macam tergambar dalam pikiran kita. Ini perlu disyukuri. Gigi lidah. Bagaimana dengan sesuatu yang tidak bertulang dengan daging ini kita bisa bicara? Bagaimana dengan benda yang seperti gaje ini kita bisa melihat? Ajib, sesuatu yang aneh. Bagaimana tangan ini bergerak? Bagaimana ini perut tempat makan ini menghancurkan makanan begitu keras yang tidak mungkin dihancurkan walaupun oleh kompor yang panasnya 300 Celsius. Aneh. Manusia ini ajib. Kita makan sate, kita makan nasi kebuli, kita kasih air, kita tidur. Kita tidak ikut bekerja apa-apa. Dia bekerja. Itu limpa atau yang dikatakan liver. Mengeluarkan panasnya dan itu empedu mengeluarkan satu tetes benda pahit. Itu menghancurkan itu makanan. Pagi itu makanan sudah merupakan seperti saringan beras, ya, beras yang di tanah seperti tajin putih sudah seperti tajin itu tajin di clear oleh jantung ada yang merah lalu itu merupakan makanan bagi tiap anggota yang dibutuhkan ini juga memerlukan syukur alhasil ratusan ribu macam nikmat yang kita harus ketahui dan kadang-kadang kita tidak ketahui itu bukan nikmat yang mendadak diberikan oleh satu orang sendiri-sendiri nah itulah nikmat-nikmat yang perlu disyukuri secara borongan global tapi ada nikmat nikmat ini besar ini perlu kita syukuri secara ilmiah secara pengetahuan nikmat ini tidak boleh kita sembrono menerimanya Sebab banyak nikmat yang kita kira itu sudah merupakan Allah eh, menggambarkan menggambarkan seakan-akan Allah sayang pada manusia ini. Seperti misalnya duit. Seorang yang diberi kaya kekayaan oleh Allah. Belum tentu orang itu disayangi oleh Allah. Yahudi pun kaya, kaya. Bangkir, bangkir dunia ini multi-multi milioner adalah orang yang hampir semuanya kafir. Apakah karena Allah sayang sama mereka dikasih duit? Belum tentu. Yang diberi oleh Allah rupa yang bagus, belum tentu Allah sayang kepadanya. Yang diberi kedudukan yang tinggi, belum tentu Allah sayang kepadanya. Semua itu merupakan satu bahan ujian. Ada kalanya malah luluan, dilulu. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Tapi sudah jelas ada nikmat. Bukan sembarang nikmat. Maha nikmat yaitu iman dan Islam. Kalau orang keparingan ini maka pasti dia disayangi oleh Allah. <coughs> Iman dan Islam merupakan modal terbesar. Bahkan sebagai sebagian ulama mengatakan inilah amanat Inna arabna al-amanata 'ala samawat. Kami tawarkan ini amanat kepada langit-langit, bumi, gunung-gunung untuk mengangkat dan memikulnya. Mereka semuanya pada takut, serem, menolak sebab berat konsekuensinya. Fa'abaina an yahmilnaha wa hamalaha al-insan. Kok lantas timbul satu makhluk namanya manusia berani memikul amanat amanat iman dan Islam. Yang mesti kita berikan ini amanat kita kembalikan, kita kembali kepada Tuhan hari kiamat. Bahkan sesudah mati, amanat ini harus dalam keadaan utuh. Tidak rengat pun kalau ini diumpamakan satu gelas kristal. Apalagi pecah. Harus kita pupuk ini amanat sebab ini merupakan modal besar. Lain-lainnya daripada itu misalnya kesehatan waktu atau umur, akal dan budi. Ini merupakan alat-alat yang dipakai, yang harus dipakai oleh kita untuk menguatkan modal besar ini. Menumbuhkannya, menggemukkannya. Sebab hampir seluruh ulama ahli sunnah mengatakan al-iman yazidu wa yanqus. Iman itu bisa tambah dan bisa kurang. Dengan apa tambahnya? Pasal yang berikut. Taat merupakan laba dan laba menguatkan iman. Plus lantas maksiat Maksiat itu merupakan rugi. Dan rugi minus, makan dari kapital, makan dari modal besar tadi. Menjadikan modal itu kurus, akhirnya bangkrut. walayatullah Tetapi ketiadaan kedua di atas merupakan kosong. Seorang muslim duduk tidak bermaksiat juga tidak membuat taat, duduk membuang waktu. Ini namanya mengisi bukunya dengan angka zero, angka kosong, nol, nol, nol, nol. Tidak ada angka. Kalau saudara membuka toko, apa saudara mau modal saudara tetap? Kiranya, kalau ada seorang menawarkan kepada anda, inilah kapital, 10 juta, bukalah toko, 10 tahun dengan catatan bahwa modal ini tetap tidak untung. Apa ada orang yang mau bekerja dalam 10 tahun tidak mendapat untung sesen pun? Tentu tidak akan ada yang mau. Semua kita termasuk yang paling tidak mengerti dagang pun mencita-citakan ini uang dalam tempo satu tahun sudah menjadi 15 juta bukan 10 lagi 15 jadi sudah 50% untungnya dalam setahun. Atas itu dia bekerja keras, tidak diam. Yang mencita-citakan modal 10 juta sampai menjadi 15 juta tiap tahun. Itu tentu saja dia tidak duduk termenung, menunggu nasib. Dia akan bekerja sekeras-kerasnya. Dia akan memeres otaknya, mencari jalan bagaimana ini harus tambah. Yang kurang warok malah menerjang yang haram dianakkan ini duit saking kesusunya supaya dia mau mendapat untung sampai ada yang begitu sebab itulah watak manusia itu harta termasuk salah satu sumber dari gerdu pembangkit syahwat dan emosi menurut Allah yang menciptakan kita zuyina nas hubbus syahawat minan nisa والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة manusia ini saya berkata Allah Taala dengan ciptaan kita dengan setelan instruksi eh, konstruksi yang ada ini manusia ini semuanya sumber pembangkit syahwatnya dan emosi dan keinginannya adalah anak antara lain perempuan kemudian turunan kemudian duit jadi semua orang suka Tinggal dibagi dua manusia ini. Ada manusia yang menggunakan rasionya, otak dan akal Atau otak dan akalnya diserahkan dalam di bawah pimpinan wahyu Allah. Wahyu Allah yang menentukan keinginannya ini dibatasi, diatur. Kalau dia ingin mendapat seorang jodoh, dia kawin. Kalau dia mendapat mau kepingin dapat duit, dia dagang dagang dia belajar al, al, uh, syariat Islam punya peraturan dalam perdagangan tidak menipu tidak mencuri timbangan dan seterusnya dan seterusnya. tapi ada orang tidak mau dipimpin dia mau jalan sendiri asal cepat aku dapat duit apakah orang yang diberi oleh Allah modal seperti ini dan sudah jelas kami dan saudara-saudara diberi modal karena Allah sayang pada kita. Kalau tidak, dia tidak gampang memberi seseorang hamba. Ini iman. Berapa orang yang sudah dekat pada aulia, dia tidak keparingan ini. Salah seorang dari keluarga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak keparingan ini. Justru pamannya sendiri, Abu Lahab, Kita semua diberitahu oleh Allah. Lihat, baca, baca ayat. Tabbat yada abi lahab wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla nara Abu Lahab syaqiq Abdullah. Jadi saudara sekandung dari ayahanda beliau sallallahu alaihi wa alihi Tidak keparingan iman. Adakah orang masih ragu melihat wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang begitu hebat, begitu cahaya, begitu simpatik, masih mendal ini iman. Tidak mungkin. Lakar memang dia tidak kepada iman. Yang memberi ini tidak mau memberikan. Siapa yang berani mengeritik? Dia punya. Dan ini dia punya hamba. Ini Abu Lahab adalah hambaku dan ini kepunyaanku aku tidak mau pergi sama dia siapa yang mau protes di sini ikhtilaf antara kita ahli sunnah dengan al-mu'tazilah di dalam rangka apakah Allah itu menakdirkan orang berbuat tidak baik ahli sunnah mengatakan Allah itu tidak menakdirkan sesuatu kecuali setelah memaringi seorang hamba suatu alat untuk memilih mana yang baik, mana yang tidak baik, yaitu akal. Budi atau akal. Ini merupakan alat pemilih. Jadi wahadainahun najdai. Kami Allah telah memberikan tahu kepada manusia, ini dua jalan. Jalan yang tidak baik dan jalan yang baik. Dan inilah akal, pilihlah. Sesudah ini atas dasar pilihan kita yang keliru, Allah akan menyiksa kita. Dan atas dasar pilihan kita yang jitu, Allah akan memberi persen. Saya umpamakan sebuah mobil. Jalan mesinnya cukup, alat-alatnya lengkap, lampunya pula tidak lupa. Diberi lampu yang cukup yaitu al-aql, al-basar wal-basirah dan diberitahu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bukan merupakan seorang yang mengatakan naiklah di mobilku aku setir engkau ikut padaku aku masukkan engkau surga tidak demikian Nabi Muhammad misalnya misal seorang yang memberi kita pelajaran menyetir mobil kamu suka mobil kamu suka jalan selamat sini saya ajar kamu mengendarai diajar kita dan diberinya di dalam tarik di dalam jalan ini tanda-tanda lalu lintas ini di mukamu sebentar lagi akan ada jembatan ini tandanya di sana ada jalan licin hati-hati di situ ada jalan ada jembatan di situ ada kereta api di situ ada sini ada gunung sini ngetril hati-hati jadi kita setelah memegang mobil sendiri diberitahu Al-Quran wahdainahun najdain Nah sekarang jalan. Ini sebabnya orang-orang seperti Carlyle dan William Moyer mengatakan agama Islam agama rasional. Agama Islam mendidik umatnya bertanggung jawab. Sebab sudah diberitahu lengkap syariat. Tauhid, lalu syariat, lalu akhlak, orang Nabi Muhammad SAW mengatakan, kendarailah mobilmu. Saya tunggu kamu di akhirat. Indal kautsar. Dan aku tunggu engkau dengan syafaatku wahai muslim. Kurang apa? Tapi ada agama-agama yang mendidik orangnya nanti dosamu ditebus. Berbuatlah sesukamu, dosa dosamu telah ditebus. Ini tidak mendidik orang menjadi baik. Mendidik orang keranjingan dan berani mengambil, berani menjajah. Sebab toh saya nanti sudah ditanggung oleh Yesus. Nabi Muhammad mengatakan tidak. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Kullu nafsin bima kasabat radina. Ini ayat-ayat jelas. Diberinya kita lampu. Jadi kalau dalam dalam jalan gelap kita ada lampu. Dalam suasana fitnah yang berkecamuk kanan kiri, tidak ketentuan arah. Kita diberinya lampu akal. Diberinya alat-alat. Diberinya acara mendoa dan bertakarrub kepada Allah. Itu sebabnya seorang muslim yang konsekuen merupakan umat yang besar, kuat. Tidak sampai dia kewalahan menghadapi arus naik pasangnya sejarah di mana saja ia berada. Masyarakat muslimin bertambah besar iman bisa dicapai dengan bertambahnya taat jadi iman itu seperti modal. Kalau raga kita, badan ini kita gunakan untuk taat, maka iman itu besar, gemuk, sehat. Karenanya seluruh anggota badan harus kita putarkan dalam orbit al-iman wal Islam. Al-iman wal Islam. Mata harus kita jaga jangan sampai dia melanggar tata keramanya Islam. Hati Jangan sampai dia melanggar, menyentuh tata aturannya iman. Otak jangan sampai terlintas atau jadi lalu lalangnya pikiran-pikiran usang yang tidak baik. Itu sebabnya kita diajar oleh Allah kalau kamu terhinggap godaan setan, fasta'id billah. Jadi kalau kata Al Hasan Al Basri pikiran yang buruk menghinggap seorang pemuda hendaknya dia segera mengatakan auzubillahi samiil alim minasyaitan dan jangan dekat lagi pikiran itu dibuang ditampel dibuang campak jika tidak maka dia nanti akan masuk ke akal nanti akal memutarkan mengerjakan maksiat lantas kalau itu tidak segera kita buang dia masuk ke hati merupakan satu idaman. Kalau itu telat, akan bergerak anggota kita untuk mengerjakan maksiat itu. Apa sebab kita diajar kulaudu a'udzu nas, malikin nas, ilahin nas? Sebab kita tidak kuat melawan setan. Salah satu musuh yang paling ketat adalah setan. Dan setan malah dia cerdas, ahli dalam tipu daya. Nenek kita Adam ditipu begitu gampang sampai keluar dari sorga. Ditelanjangi lagi. Sudah ditipu, ditelanjangi, keluar dari sorga bersama dia. Dia gembira. Dan dia janji di hadapan Allah. Ya Allah berilah saya panjang umur untuk mengganyang keturunan dua orang itu. Mengganyang. La'ahtanikanna durriyatahu illa qalila. Ajib. Begitu dendam musuhnya. Karena dengki. Tuhan mengatakan illa ibad illa ibadiyah salih. Kecuali hamba-hambaku yang saleh. Kau tidak akan dapat menggoda dia. Mulailah dia, startlah dia. Sampai hari ini dan sampai hari kiamat. Kita akan dirayu oleh setan. Seorang ulama dimasuki oleh setan menurut jalan yang disenangi oleh seorang penguasa dimasuki oleh setan masuk dengan jalan yang disenangi oleh kaum penguasa. Pemuda dimasuki oleh setan dari jalan-jalan yang betul-betul kepulang, berasa tir oleh pemuda. tahun mengeluarkan zakat padahal dia sudah syirik itu zakat sudah tidak tidak ada artinya seorang ayah yang punya anak jejaka atau pemudi sehat tegap pikirannya waras cerdas itu ayah karena senangnya keparingan nikmat tidak noleh kepada yang memberi dia lihat itu nikmat sendiri lupa kepada yang memberi lupa pada ajaran apa yang diberikan oleh yang memberi kepadanya. Nanti anak saya akan saya sekolahkan dia ekonomi. Kalau dia sudah sekolah ekonomi nanti dia dapat cari duit. Dia lupa bahwa rezeki itu bukan dari sekolah ekonomi. Itu syirik. Dia kira kalau anaknya sudah masuk fakultas ekonomi, dia pasti nanti jadi kaya raya, dia akan cari duit. Tidak betul itu rizki adalah daripada Allah berapa orang sarjana ekonomi gagal dalam dia punya pekerjaan jutaan sarjana ekonomi yang malah menjadi beban kepada orang-orang tani yang setengah buta huruf kalau saudara belum tahu ini hendaknya malam ini mulai saudara ketahui tidak menjadi apa-apa tambah pengetahuan yang sudah kadung punya anak diberi anak malah syirik tidak cukup. lalu anda akan bertanya bagaimana syukurnya orang yang mempunyai anak syukurnya orang yang mempunyai anak sejak ilah dia mulai bisa bilang A mesti diingatkan pada Allah biar dia bisa membunyikan nama Allah ayat Allah ajaran Allah tata tertib Allah sopan santun yang dimaukan oleh Allah moralita Islam yang disukai oleh Allah itu modal imannya seorang ayah bertambah di bidang ini. Dan berapa banyak kita bisa cari laba dari modal iman ini. Kalau kita masih mempunyai umur, artinya waktu masih ada, jangan dibuang. Al-Habib Abdullah Al-Haddad sahib al ratib radhiyallahu taala anhu berkata, alangkah sesatnya manusia yang menghilangkan umurnya sia-sia. Padahal satu detiknya itu berharga seribu biji berlian. Satu detik فيا ضيعة الأعمار تمضي سبهللة وذرتها تعديل ألف درة ألف درة begitu kira-kira dalam ta'iyah kubra jadi kita mesti tahu dengan lampu ini akal harus dipimpin oleh wahyu baru nanti kita punya iman seger dan kita punya tubuh pun segar kesehatan tambah radar bersih otak kita tidak terpengaruh oleh apa-apa bersih dan tidak sampai ada hal-hal yang merintangi kita dalam umur yang pendek ini kemudian saudara-saudara kita hendaknya mengetahui bahwa umur ini berjalan satu detik artinya makan dari umur kita itu sebabnya ada orang yang mengatakan kita harus hati-hati. Jangan sampai membuang waktu. Dunia ini penuh dengan kata-kata yang mengajar kita, tapi kita tidak sampai terbelajar. Kita tetap mau hidup di bawah kesadaran. Makanya kita tidak tahu. Makanya kita tidak merasa ngeri dan takut menghadap setan. Sebab kita tidak tahu apa itu setan. Kita dalam keadaan tidur dan lengah. Bayangkan kalau saya sedang tidur atau saudara sedang tidur nyenyak. Berjalan di dada kita seekor ular yang berbahaya. Kobra katakanlah. Apa itu orang takut waktu tidur? Tidak takut. Tapi dia dalam keadaan tidur, tidak berasa. Jadi dia dibawa on the bus. tidak sadar bahwa ini yang melangkahi dadanya ini adalah suatu makhluk berbisa yang bisa tiap menit membunuh dia. Tiap satu detik itu dia bisa gigit dan mati. Tapi begitu juga dia tidak takut. Dia ngorok enak saja. Kita melihat, ya Allah ini ular. Tapi bayangkan itu orang buka mata melihat. Bayangkan bagaimana lompatan orang itu. Kalau sedang, Nah, kita sekarang ini dalam keadaan sedar. Saya kira tidak ada yang tidur, bukan? Bayangkan kalau ada seekor singa masuk dari pintu ke sini. Apakah keadaan kita tenang begini? Apakah kita tidak akan lompat, berlompat, lintang, pukang, lari daripada itu makhluk? Apa sebab? Sebab kita tahu bahwa makhluk ini adalah akan membunuh kita kalau kita tetap tidak berhati-hati, tidak berusaha mengelakkan makhluk ini. Bagaimana pula setan, masyarakat? lebih baik digigit singa bisa diobati kalau belum sampai ajal paling banter ajal kalau kita husnul khatimah tidak menjadi soal baik itu merupakan pindah saja tetapi setan ini kalau menggigit kita tidak sampai kita dapat husnul khatimah Yalah ini beratnya jadi menyambung alam yang kita akan lintasi miliaran tahun itu dalam keadaan bangkrut jadi kewaspadaan kita terhadap setan dan unsur-unsur saitanis harus kita pasang lebih tertib, lebih mantap, lebih awas daripada singa, ular, segala macam. Pistol apa itu tidak menjadi arti dari penyakit kolera atau itu barang tidak bisa disebut kecilnya dibandingkan dengan bahaya syaitan rajin. la'anah itu sebabnya ayat Al-Quran menyebut tentang setan, godaan setan, akhlak setan. Dia masuk pada seorang pedagang. Niatnya sudah wongkol bulat. Besok saya akan sedekah. 25 ribu saya masukkan kas masjid. Pagi-pagi bangun tidur, tato berubah pikirannya. Ya nanti sajalah insya Allah tahu muka saja insya Allah kalau ada ini. Jadi seperti kantongan niat yang sudah penuh itu tadi seperti pelembungan balon itu berisi air itu setan malam nyucui dengan jarum keluar semua itu air tahu besok kempes tidak ada apa-apa burung ya macam-macam setan tahu ini orang apa kalau Hussein Habsi misalnya masa engkau baru dapat lima puluh ribu untuk kau mau kau udah kesian anak-anakmu masih banyak nanti belanjanya begitu apa kamu ini punya sawah punya apa nanti itu gampang kalau ada lagi masuk insya Allah rezeki Tuhan kok masih kala orang yang betul-betul ahli dan saudara tidak bisa bayangkan saudara ini tidak bisa merasa sendiri ini menyebabkan kita keluar dari alam ini dalam keadaan bangkrut billah dan inilah perlunya saya bertemu dengan saudara kali ini dan seterusnya untuk mengkaji masalah ini mendiskusikan saya akan senang kalau saudara hujani saya dengan saya dengan pertanyaan khusus mengenai masalah-masalah seperti ini apalagi pemuda pemuda ini hidup di zaman di mana semua dunia dan isinya merayu pemuda saya umpamakan ini dunia seperti kaca yang di dalamnya orang Eh, kaca itu disiram oleh uli. Siapa yang bisa jalan di situ? Bisa selamat tidak jatuh? Jarang. Kecuali kalau dia hati-hati. Kalau dia mempunyai eh, sandal misalnya, harus ada paku-pakunya supaya tidak kepreset. Baru dia hati-hati. Kalau tidak, meluncur dia bersama ini uli. Zaman serba fitnah dan godaan. Pemudi digoda, difitnah. Pemuda tergoda, terfitnah. Film-film cabul masuk ke Indonesia tanpa ada pengawasan dan apa sekarang? Akhirnya kita melihat film. Saban kali film kita lihat, saban bejat tambah sedikit. Dan yang memasukkan film sengaja semakin jauh keinginan kita melihat semakin pintar mereka menyetel kita punya pribadi sehingga pemuda kita sekarang tidak punya kepribadian itu sebabnya saya katakan dengan Islam dengan iman saudara akan menjadi seorang pemuda yang berkepribadian dan kalau saudara berkepribadian bangsa ini akan mempunyai ketahanan nasional lebih daripada yang sudah-sudah Sebab pemuda dan saudara merupakan faktor. Salah satu faktor untuk menentukan apa sebenarnya masyarakat kita. Itu sebabnya saya mengusulkan bahwa tiap Jumat sebelum khatib naik mimbar satu hadis dari Rasulullah SAW tetapi kita amalkan seketika, spontan. Jumat yang lalu saya usulkan supaya kita Begitu khatib inna innallaha wa malaikatuh. Komando itu perintah Allah. mengumandukan itu memerintahkan. Jadi komando itu amr. Ya ayyuhalladzina amanu sallu itu komando. Ya. Kalau Allah menyuruh kita sallu alaihi. Sedang Allah dan malaikatnya. Jadi aku sendiri, kami sendiri kata Allah. Malaikat kami tidak ketinggalan mengucapkan salawat dan salam kepada Rasul kamu wahai kaum muslimin jangan ketinggalan. Sallu alaihi wa sallimu taslim. Itu saya usulkan serempak dengan suara bulat kita kumandangkan Allahumma salli wa sallim wa barik Satu orang dapat sepuluh falah Ibadah ini. Kalau kali 3000 orang yang mengucapkan, alangkah hebatnya ini. Rahmat Allah menurun dan seterusnya. Ini semua perintah Nabi jangan kita abaikan jangan kita singkir. beliau diutus untuk hal-hal seperti itulah Allah sendiri tidak ketinggalan mengucapkan salawat dan memberikan rahmat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam apakah kita yang mendapat begini banyak budi dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dia menjadi sebab kita mukmin dia menjadi sebab kita dapat modal ini dari cek dan giro Rasulullah SAW kita dapat ini. Berkatnya dia. Nah, kalau tidak ada dia bagaimana kita bisa tahu Allah wahidun la jarikalah. Mbok iya toh sebut nama beliau dengan salawat dan salam. Al-bakhil man idza dzukirtu indahu thumma lam yusalli alaihi. Sak medit-medite wong yaiku wong sing kasebut aranku ning ngarepane banjur ora gelem nenekake apa-apa salat lan salam akhas nas abkhalun nas mbok iya cuma assalamu alayka ya Rasulullah gitu toh ini jangan kita sampai ini salah satu dari usaha menambah modal iman dan tauhid tadi jadi kosong tidak untung tidak rugi duduk main domna gak ada apa-apa main skak tas dua jam tiga jam ini umur umur kadang-kadang itu non sewu jangan kaget kain kafan kita sudah ditenun oleh salah satu pabrik sudah dikeluarkan belaco yang bahkan membungkus kita itu sudah di toko kita sih main skak di sini itu pendoso yang kita angkat benari pakai buat gotong orang itu coba ada orang yang ahli ahli tasawuf dan ahli aulia dia pasti akan melihat itu besi mendengar besi-besi itu berkata satu orang di antara kamu ini tidak akan luput, mesti naik di sini. <laughs> Unzur ilayya bi'aqlik Ana al-mu'addu linaqlik Ana sarirul manaya Kam sara mithli Wahai manusia Lihatlah aku tetapi dengan mata akal Unzur ilayya bi'aqlik Ana al-mu'addu Aku ini yang tersedia untuk mengangkat kau. Aku ini tempat tidur maut. Sudah berapa banyak orang seperti engkau ini naik ke sini dan tidak kembali lagi. Apakah tidak ada keinginan untuk kita bersedia? Bersedia dalam amalan yang nyata. Bersedia untuk berhadapan dengan malakil maut dalam keadaan sudah siap. Kenapa kita sumpah? Karena iman kita kurus. Kenapa kita bingung? Karena iman kita lemah. Sama dengan anak yang mau masuk sekolah. Pelajarannya belum disiapkan, buku tidak punya. Apalan belum apal. Kena kenal dia itu mendoa supaya sekolahnya ini jatuh rubuh supaya burung tidak sekolah hari ini. Dia maksudnya begitu, tetapi pada Allah kita tidak bisa berbuat begitu. Saya dulu pernah masuk sekolah. Waktu saya tidak apal, ya Allah. Apa tidak ada apa-apa biar mereka. Apa tidak ada gurunya sakit supaya saya tidak masuk ditanya. Macam-macam amani al-mafalis. Ini keinginan-keinginan orang yang tidak punya persediaan. Lah ini sekarang ah nanti gampang, nanti gampang. Lupa. Tapi dia gelisah. Dia tidak tahu bahwa sebenarnya dia tidak sanggup. Tidak ada bekal. Ini orang mau bangkrut. Kenapa Nabi Muhammad SAW bersabda, La yazni zani hina yazni wa mu'min. Tidak mungkin orang yang berzina itu beriman. Sebab kalau beriman, kenapa dia menerjang perintah yang diimani? Kalau gitu, saat dia berzina, imannya terangkat. Saat dia maling, imannya terangkat. Saat dia minum, imannya terangkat. Balak-balik terangkat ini iman akhirnya kulus. Tak manggol. Seperti mesin itu tidak di, dicor, di, di beton. Lama-lama goyah. Nanti keterangin sedikit, kafirlah orang ini. Datang seorang siapa namanya saya tidak tahu, janji satu kuintal beras satu bulan, fa insya Allah dia masuk gereja. Dia mau nukar tauhid yang begini besar dengan syirik. Yang paling tidak ada harganya gitu. Jadi soal keparingan hidayat adalah soal paling nikmat. Maha besar nikmat adalah iman. Saudara kira orang yang kafir ini tidak berakal seperti saudara, malah lebih cerdas dari saudara. Pandit Jawaharlal Nehru menyembah sapi. Ini orang politikus kawaan di dunia. Tapi sembahannya sapi. Kalau kita bilang, ya Allah, apa sapi ini? Kenapa Anda menempatkan diri di bawah nilai sapi yang mesti di bekerja dan disiapkan oleh Allah untuk Anda. Sapi yang dipersiapkan oleh Allah untuk menggali tanah kita, untuk kita potong, kita makan, malah kita sembah dia. Jadi kita ditaruh menaruh diri di bawah sapi. Ada lagi menaruh diri di bawah harga batu. Patung disembah. Keris disembah. Pohonan besar disembah. Jadi ini orang sebenarnya keblinger jadi yang keparingan iman dan tauhid seperti kita ini adalah keparingan maha ni'mat. Dan betul-betul kita disayangi oleh Allah. Boleh yakin saudara. Dan tidak keliru. Tapi kalau saudara kepalingan duit tok, jangan mulai mengatakan, ah Allah sayang kepada kuliah, saya dikasih kekayaan. Belum tentu. Hati-hati, jangan bicara saudara. Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. لو كانت الدنيا تزين عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء Andai kata ini dunia seisinya bernilai satu dari sayapnya lemut, lamuk, maka orang kafir tidak akan dikasih satu tetes air minum pun. Saking tidak ada harganya ini dunia, maka kafir juga dapat e, mukmin juga dapat, semua dapat. Itu bukan ukuran cinta. Bukan ukuran kasih. Tetapi yang dikasihi adalah yang diberi iman dan tauhid. Saudara-saudara, Karena itu, aturlah langkah-langkahmu selanjutnya. Di bidang ubudiyah, di bidang ibadah, di bidang perjuangan, aturlah langkahmu untuk menguatkan modalmu dan menggemukkan, menambah modal iman. Masyarakat muslimin, supaya jangan sampai kita dipindahkan ke alam berikutnya dalam keadaan bangkrut, persediaan tidak ada, buku berisi nol banyak, banyak kita pakai buat tidur, main, ya sisiran, ya duduk main catur, main kerambol, kalau pakai ditambah main biliardo dalam pakai judi, lebih lagi sudah minus itu. Makan, makan modal. Dan umur satu juga penopang modal itu, itu bisa jadi pengganjal modal yang paling besar umur ini. Kalau kita tahu menempatkan detik per detiknya di dalam ibadah. Dan ibadah itu tidak mesti sholat saja. Kalau saudara pakai pakaian niatnya saya pakaian, ya Allah saya niat pakaian menutup aurat. Itu ibadah. Makan, ya sate, ya apa. Niat ya Allah kalau saya kuat dengan makan ini saya akan tambah ibadah saya. Itu sudah ibadah. Ngatur niat saja sudah masang terus ibadah. <coughs> Karena itu, saudara-saudara dan adik-adikku sekalian, marilah kita mulai malam ini sedar bahwa keadaan harus berubah. Akhlak pemudi dan pemuda harus berubah. Jangan ikut ke barat, jangan ikut ke ke timur. Jangan ikut ke kanan, jangan ikut ke kiri. Sebab kanan dan kiri mempunyai ciri-ciri khas di segala bidang. Kita adalah ummatun wasatun. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasat. Tengah. Tidak ke kiri, tidak ke kanan. Tidak ke barat, tidak ke timur. La syarqiyatin wala gharbiyah. Kita umat sendiri. Mempunyai tata tertib sendiri. Toto kromo sendiri. Syariat sendiri. Itu sebabnya orang pada jingkrak-jingkrak menebut syariat Islam. Sebab dia orang tidak bisa mewujudkan lebih dari itu. Hasut. Derengki. Tur mereka tahu bahwa kalau syariat Islam ini dijalankan oleh umat sedunia, pencurian akan berkurang, perzinaan akan berkurang, dan akan lebih aman dunia ini. Tapi mereka juga ngejer Islam. Kumun apa tidak? Tahu dari siapa ini? Setan. Ya, kembali tadi Saudara percaya kalau syariat Islam itu berlaku di satu desa misalnya, itu desa akan menjadi aman makmur. Loh jinawi. Gemah ripah loh jinawi. Saya berani bertanggung jawab, saya berani bersumpah bahwa desa itu tidak akan kekurangan apa-apa kalau syariat Islam diterapkan satu persatu. Tapi orang kok pada takut. Nah ini, maka dari itu kesadaran akan Allah, kesadaran akan tanggung jawab kita kepada Allah belum merata. Jangan lupa ya, kita akan mati. Jangan lupa kita akan kembali kepada Allah. Akan ditanyakan Umurmu kemana? Nikmatku iman kau bikin apa? Kesehatanmu kau bikin apa? Apakah saya ini orang miskin di bawah jembatan? Apa saya presiden di istana? Apa saya maharaja di raja di gedong imarah? Saya pasti ditanya oleh Allah tentang hal-hal ini. Jangan sungkan dalam soal ini kepada manusia. Kita harus mempunyai akhlak yang begitu tertib sehingga syariat Allah kita junjung tinggi dan kita laksanakan kalau kita mau selamat kalau kita mau baik siapa yang pernah mengajarkan gotong royong lebih dari Nabi Muhammad Alaihi Wasallam? lah kok malah kita singkiri ajarannya siapa yang lebih tepat dan jitu mengajar ukhuwah dan mempraktekkan ukhuwah persaudaraan lebih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah kok malah kita ungkuri ajarannya. Dengan syariat ini, dengan hakik dengan uh, ajaran Islam, ukhuwah kita, persaudaraan, rasa sayang antara sesama bangsa itu luar biasa. Ini Nabi SAW dan Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina semua ini sudah pernah memimpin internasional, bukan nasional internasional Islam ada yang berkulit hitam ada berkulit putih sebab Islam yang umat Islam yang ada di Spanyol mukanya putih ya belak ya orang-orang Barat ini dipimpin oleh Sayyidina Abu Bakar Sayyidina Omar Sayyidina Utsman kok semuanya pada rukun internasional apa yang merukunkan Islam Quran dalam Al-Quran Allah berfirman lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim Apalagi orang Arab yang degil-degil itu, kepala-kepala batu zaman itu. Tidak mudah dipersatukan, tidak mudah diakorkan. Zaman jahiliyah Arabia. tidak mungkin ada orang bersatu. Perkara kulitnya kambing saja bisa tawuran dua kampung. Tetapi karena Al-Quran, mereka menjadi saudara. Dan lebih hati-hati terhadap saudara. Terhadap tetangganya, itu jiran, lukukul jiran. Ini Islam aturan tetangga. Bagaimana kalau Anda mempunyai tetangga? Hati-hati melukai tetanggamu. Jangan bakar sampah yang asap itu sampah di rumah tetanggamu. Jangan membakar, jangan memasak masakan yang baunya dicium oleh tetanggamu tapi tidak kau kasih apa-apa. Ini rasa begini ini adalah syariat Islam, saudara-saudara. Lah kok malah kita ungkuri, kita siri, kita takuti lah ya kan perlu kita kaji kembali toh dunia ini. Lah kaji dunia tidak bisa, kita mesti mengkaji diri sendiri sebagai bangsa. Dan mengkaji diri sendiri itu paling-paling tidak ya kita titipkan pada generasi muda persoalan-persoalan seperti ini. Untuk saudara jadikan bahan pengajian. Setidak-tidaknya bahan renungan buat masa-masa depan. Siapa tahu bahwa dengan majelis-majelis ta'lim ini kita bisa kembali kepada Allah dengan perasaan yang lega dan tekad yang kuat. Amin ya rabbal alamin marilah kita mengucapkan salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa ala sayyidina Buat sementara saya kira sekian dulu sebab akan ada acara tanya jawab Pak Liar. Barangkali ada yang masih perlu penjelasan atau pertanyaan hendaknya langsung saja saja gitu apa terserah pada tertibnya bagaimana pada Pak Ali Dian nanti akan manusia sudah bisa merasakan bahwa segala gerak-geriknya itu harus semuanya untuk Allah dan semua yang diterimanya diketahui daripada Allah dan diputarkan untuk keribuan yang memberi iman yang agak tinggi adalah iman yang sampai manusia ini merasa bahwa segala yang terjadi Allah dengan kudrat Allah dan kita harus berhati-hati daripada menerjang larangan Allah. Ini iman yang tingkatnya agak tinggi. Begitulah iman para nabi. Dan akhirnya iman yang tinggi menelorkan semacam satu semangat untuk meratakan iman ini kepada sesama manusia dengan perjuangan yang gigih, non-stop. Artinya Jangan sampai ada orang yang tidak beriman. Jangan sampai ada orang yang sampai eh, kehilangan imannya atau imannya tersentuh kanan dan kiri. Jangan sampai ada orang yang tidak mengerti tentang Allah dan apa kewajibannya kepada Allah. Itu adalah iman seorang mukmin yang kuat. Artinya kadarnya sudah. Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu pernah berkata, saya kalau kena balak atau kena apa, saya syukur kepada Allah. Loh, ditanya bagaimana ya Umar kok bisa syukur? Saya bersyukur karena itu balak mungkin akan membawa pahala bagi saya. Kalau saya sabar. Dan kedua, balak itu tidak akan tidak datang yang lebih besar lagi daripada itu. Saya mesti syukur. Jadi sampai kena balak dia syukur. Ini imannya sudah kuat. Bagus, sudah hebat. Jadi kita pun pelan-pelan dengan menginjak anak tangga pertama, anak tangga kedua, insya Allah bisa sampai ke situ. Asal kita terus waspada, kesadaran menghadapi lawan-lawan kita, yaitu setan, hawa nafsu dan lain-lainnya ini, itu kita terus, jangan sampai kendu, jangan sampai lengah. Imam Ghazali bilang orang yang lengah, yang duduk samrahan, gambusan, ada apa itu kata Imam Ghazali seperti orang yang rumahnya lux, pintunya tidak ditutup, dia tidur. Itu mengundang maling untuk mengatakan habiskan lahir. Jadi jangan pernah kita duduk dalam keadaan tidak sadar. Atau sedikit lengah, jangan. Kita mesti sadar. Makanya Rasulullah SAW dalam menertibkan hidup kita 24 jam ini, kita dijadikan terus dalam keadaan waspada dan sedar bangun tidur melek-melek itu terus dia bilang alhamdulillah alladzi ahyani ba'da ma amatani wa ilaihi nusyur. Jadi tidak usah terus Bune, ini kopi nih. Tak boleh. Terus dia bilang, <clears throat> Alhamdulillah, illadhi ahyani. Kalau mau pergi jeding, lihat langit. Inna fi khalqis samawat wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladziina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا lantas pergi jeding ambil wudu keluar dari wudu ada doanya sembahyang rakaatain sunatul wudu habis itu ada doanya lantas tunggu sampai azan habis azan ada doanya azan itu zikir zikir kita ikuti sampai habis zikir ada doanya rakaatain qabliyatus subuh ada doanya Allahumma inni as'aluka rahmatan min 'indika tahdi biha qalbi wa tajma'u biha shamli ila akhir riwayat ibnu Abbas dan lain lain lainnya itu terus terus jadi tidak ada satu detik kosong kalau satu detik tidak kosong semuanya padat itu setan tidak masuk dari mana dia masuk semua padat buntu tidak ada satu lubang jarum buat masuknya setan ini muslim nah, dengan demikian kalau saudara mau coba dalam dua bulan saja kalau saudara tertib begini insya Allah iman saudara meningkat Ya saya tidak bisa menjanjikan apa-apa, tetapi saya yakin bahwa iman yang terpupuk dalam 60 hari itu iman pasti kuat. Ya, lebih kuat lagi, lebih kuat lagi kalau dua tahun, kalau 10 tahun, lebih lagi. Gitu. Saya kira. mana? itu itu ikhlas itu adalah salah satu cabang orang yang soleh hamba yang ikhlas bukan yang soleh yang ikhlas itu kualifikasi sebenarnya terlalu ekstrim kalau kita ambil satu garis lurus gitu kalau ikhlas